Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tentang khulasah al-mu'taqad. Poin selanjutnya adalah wa nara annal imana qawlun wa amalun wa niyyatun fala yasihhu al-imanu illa biwujudil jami' wal kufru kadzalika qawlun wa amalun wa niyyatun fala yushtaratu fi sihhatil kufri ijtima'u tilkal umuri fi syakhsin ma' بل يكون كافرا بقول فقط أو بنية وحدها أو بعمل دون نية ولا قول ولكن أسباب التخفير في الدنيا مبنية على قول أو عمل ولا دخل للنية في التخفير إلا إذا أبرها قول أو عمل Dan kami meyakini bahwa iman itu adalah ucapan, amalan, dan niat. Di mana iman tidak sah kecuali dengan terkumpulnya semua hal itu. Dan begitu juga kekafiran adalah ucapan, amalan, dan niat. Namun tidak disyaratkan dalam keabsahan kekafiran terkumpulnya semua hal itu pada orang tertentu. Akan tetapi orang menjadi kafir dengan sebab ucapan saja, atau dengan niat saja, atau dengan amalan tanpa disertai niat dan ucapan. Akan tetapi asbab takfir, sebab-sebab pengkafiran di dunia ini dibangun di atas ucapan atau amalan dan niat sama sekali tidak ada e, kaitannya di dalam masalah takfir kecuali bila diungkapkan oleh ucapan atau perbuatan. Di sini menjelaskan tentang prinsip ahlus sunnah wal jamaah bahwa ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu adalah e, keyakinan hati atau sebagian ulama mengungkapkannya dengan niat dan uh, ucapan, kaul, dan juga amalan. Seseorang tidak menjadi muslim, mukmin kecuali bila mengumpulkan tiga hal tersebut. Orang tidak menjadi muslim kalau sekedar meyakini saja. Orang yakin e, dengan ajaran Islam, tapi tidak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan lisan maka bukan muslim, bukan mukmin. Atau orang e, meyakini dengan hatinya kebenaran ajaran, ajaran Islam terus mengucapkan juga dengan hatinya dua kalimat syahadat dan dia mengatakan bahwa Islam ajaran yang benar tapi perbuatan tidak mau mengungkapkan berarti tidak mau merealisasikan apa yang diyakini dan diucapkan tersebut seperti perbuatannya melakukan kekafiran kemusyrikan atau umpamanya orang perbuatannya eh, apa eh, melakukan amalan-amalan keislaman akan tetapi hatinya tidak meyakini hatinya tidak meyakini maka dia bukan orang muslim jadi orang disebut muslim atau eh, mukmin bila apa bila mengumpulkan tiga hal tersebut maksudnya muslim mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang disebut muslim, mukmin bila mengumpulkan keyakinan hati, ucapan dan perbuatan. Makanya Abu Talib, Abu Talib walaupun meyakini kebenaran ajaran Rasulullah SAW sampai membela Rasulullah SAW dengan jiwa, harta, keluarga, kedudukan, akan tapi tidak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka Abu Talib mati dalam keadaan musyrik orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka dengan lisannya mengatakan nashadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Mengucapkannya anggota badan juga melakukan amalan-amalan keimanan, amalan keislaman, sholat, Mereka juga e, melakukan ibadah-ibadah yang zahir akan tapi hatinya mengingkari. Allah mengatakan wallahu yashadu innahum lakazibun. Allah bersaksi mereka itu dusta dalam pernyataan mereka. Orang-orang munafik mereka lisan mengucapkan dua kalimat syahadat, eh, perbuatan juga melakukan amalan-amalan zahir keislaman tapi hati tidak meyakini dia bukan orang muslim, bukan orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ke eh, apa ke keislaman, keabsahan, keislaman, keimanan seorang di hadapan Allah harus terkumpul tiga hal tersebut. Tiga hal tersebut. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Untuk menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi eh, itu namanya Islam hakiki. Islam hakiki, Islam lahir batin, Islam lahir batin yaitu hati, ucapan, perbuatan. Akan tapi dalam hukum dunia, dalam hukum dunia, orang menilai berdasarkan Islam hukmi, Islam hukum dunia. Orang menampakkan keislaman, tidak menampakkan pembatal keislaman, dihukumi sebagai orang muslim walaupun bisa jadi batinnya dia adalah kafir sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik zahir di hadapan kaum muslimin menampakkan keislaman, dengan ucapan dan perbuatan zahirnya Tapi di batinnya menyembunyikan kekafiran, maka dalam hukum dunia, dalam Islam hukmi dinilai sebagai orang muslim. Tapi di hadapan Allah dia orang kafir itu namanya Islam hukmi. Jadi kita dalam merealisasikan, sepahami, dalam merealisasikan keislaman harus Islam hakiki lahir batin mengumpulkan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Begitu juga ketika mendakwahkan kepada orang lain, kita mendakwahkan Islam hakiki, Islam lahir batin, ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Akan tapi interaksi untuk bermuamalah dengan manusia, maka kita menggunakan Islam hukmi, Islam hukum dunia. Makanya orang-orang munafik di hadapan Allah dia orang kafir, tapi dalam hukum dunia diperlakukan layaknya orang muslim. Makanya orang-orang munafik, mereka dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dikubur seperti biasanya. Bahkan dikafankan juga. Ketika apa? Kekafirannya tidak tidak nampak. Mereka saling mewarisi dengan anaknya, dengan istrinya. Mereka secara hukum dunia dihukumi sebagai orang muslim, tapi di hadapan Allah, Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dalam neraka yang paling dasar. Jadi Islam ketika eh, perrealisasian pada diri kita, ketika mendakwahkan kepada orang lain adalah perrealisasian dan mendakwahkan Islam hakiki lahir batin.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 Jadi penghisaban yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara hukum dunia, dia terjaga darah dan dan hartanya. Jadi orang tidak menjadi orang muslim, mukmin di hadapan Allah kecuali mengumpulkan apa? keyakinan, ucapan dan perbuatan. Terus kekafiran, kekafiran juga ada keyakinan, ada e, ucapan, ada perbuatan bedanya antara keimanan dengan kekafiran kalau orang eh, keimanan orang tidak menjadi orang mukmin muslim di hadapan Allah kecuali dengan memenuhi tiga hal terpenuhi semuanya terkumpul pada dirinya niat kaul dan amal itu akan tapi kekafiran orang bisa menjadi kafir dengan salah satu dari tiga hal itu bisa dengan sebab niat saja makanya orang munafik batinnya kafir Allah menggolongkan dalam bicara orang kafir yang kekal dalam api neraka. Walaupun zahirnya menampakkan keislaman. Orang juga bisa menjadi e, kafir dengan sebab apa? Dengan sebab ucapan saja. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan, mengatakan ucapan. Orang yang mengatakan Al-Masih adalah Isa ibnu Maryam. Allah juga mengatakan walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kekafiran dan mereka menjadi kafir setelah mereka muslim. Lihat di sini uh, mereka diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ucapan saja. Juga Allah mengatakan Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un katakan apa kata hadap Allah, ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olokan? Di sini perolok-olokan dengan lisan. Tatkala orang-orang yang perolok-olok itu beralasan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bermain dan bersendat burau, tidak maksud dari hati, hanya lisan saja. Allah mengatakan, La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan karena kalian sudah menjadi kafir setelah kalian beriman. Di sini mereka diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab ucapan saja. Walaupun tidak disertai keyakinan hati. Begitu juga orang bisa menjadi kafir dengan sebab perbuatan saja walaupun tidak disertai keyakinan hati. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang kafir pemutusan dengan hukum buatan manusia itu adalah perbuatan orangnya diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun meyakini yang dilakukannya itu adalah batil orang yang melakukan kemusyrikan menjadi ansor togut itu adalah perbuatan kekafiran dia kafir walaupun hatinya apa? Hatinya mengingkari, hatinya meyakini kebenaran ajaran Islam. Jadi orang bisa menjadi kafir dengan sebab niat saja, dengan sebab e, ucapan saja, dengan sebab perbuatan saja. Tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan e, disertai keyakinan hati atau disertai seluruhnya terkumpul. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi seperti sebagian kalian dan jangan kalian mengencangkan suara terhadapnya seperti sebagian kalian mengencangkan suara terhadap sebagian yang lain karena khawatir amalan kalian terhapus sedangkan kalian tidak menyadari. Di sini e, mengangkat suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amalan. Sedangkan keterhapusan amalan hanyalah dengan sebab kekafiran. Menyakiti Nabi, menyakiti Nabi itu dengan perbuatan itu menyebabkan apa mengangkat sekedar mengangkat suara itu bisa membatalkan amalan sedangkan amalan tidak menjadi batal kecuali dengan sebab kekafiran. Dan di sini dilakukannya apa? Tanpa disadari. Kalau seandainya disertai dengan keyakinan, tentu disadari. Tatkala ini Allah katakan, wa antum la sedangkan kalian tidak menyadari, artinya orang tersebut terjatuh dalam kekafiran sebab ucapan tanpa dia menyadari dirinya telah kafir. Sehingga apa? Itu karena apa? Tidak ada keyakinan hati. Tidak ada keyakinan hati. tidak ada keyakinan hati. Kalau seandainya ada keyakinan hati, tentu orang menyadari. Makanya orang menjadi kafir dengan sebab apa? Dengan sebab uh, ucapan saja. Itu masalah kekafiran. Bisa dengan sebab ucapan saja, bisa dengan sebab keyakinan. Seperti Allah mengatakan, Wahammu bimalam yanalu. Wahammu bimalam yanalu. Dalam surat At-Taubah, orang-orang munafik mereka e, berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Niat untuk menjadi orang kafir atau niat untuk melakukan kekafiran di masa mendatang adalah kafir saat itu juga. Orang umpamanya berniat untuk menjadi kafir. Kalau apa? Kalau e, orang berniat untuk menjadi kafir sebulan yang akan datang, maka dia sudah kafir saat dia punya niat tersebut. Orang menjadi kafir di saat uh, sudah punya niat tersebut. Walaupun ni, uh, niat kafirnya orang mengatakan punya dia berniat untuk menjadi orang kafir tahun depan, maka dia sudah menjadi kafir saat ini juga. Makanya ada kaidah niatul kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Niat untuk menjadi orang kafir di masa mendatang, maka kafir saat itu juga. Kafir saat itu juga. Nah, itu kaitan dengan kekafiran. Jadi kekafiran bisa dengan keyakinan saja, ucapan saja, atau dengan e, perbuatan saja. Seperti orang nanda tangan kekafiran, syarat kekafiran dalam PB tanpa ikhlas mulji, itu perbuatan saja walaupun tanpa disertai keyakinan maka dia menjadi orang kafir. Dia menjadi orang kafir. Akan tapi sebab takfir, takfir ya, ada kekafiran, ada pengkafiran. Harus dibedakan antara kufur dengan takfir, antara kekafiran dengan pengkafiran. Kalau kekafiran bisa dengan ucapan atau keyakinan atau amalan. Tapi takfir, pengkafiran, itu kaitan dengan menghukumi. Menghukumi di dunia. Itu hanya bersandar kepada ucapan dan atau perbuatan saja. Tidak ada kaitan dengan niat. Karena niat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang munafik hatinya kafir. Itu tidak dikafirkan. Karena tidak kelihatan. Tidak diungkapkan di hadapan kaum muslimin. Jadi kaitan dengan masalah hati itu tidak ada kaitan dengan masalah pengkafiran. Kecuali kalau diungkapkan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Tapi kalau e, ucapan dan perbuatan maka itu merupakan apa? Asbab at-takfir. Ya, sebab-sebab pengkafiran disandarkan kepada ucapan dan perbuatan di dunia ini. Makanya kita tidak bisa mengkafirkan berdasarkan apa yang diyakini oleh hati seseorang selagi tidak diungkapkan dalam wujudnya tak ucapan atau perbuatan. Jadi kalau kekafiran bisa dengan sebab ucapan atau keyakinan atau amalan atau dengan ketiga-tiganya atau dua atau satu. Tapi kalau pengkafiran itu hanya terbatas kepada ucapan dan perbuatan. Niat atau keyakinan hati tidak menjadi sebab takfir sebab pengkafiran kecuali kalau diungkapkan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau tadi kaitan dengan Islam ada Islam hukmi, ada Islam hakiki. Islam hukmi adalah perealisasian. Islam e, hukmi adalah penghukuman berdasarkan zahir. Berdasarkan zahir orang menampakkan keislaman, tidak menampakkan pembatal keislaman, maka dia orang muslim. Kapanpun, dimanapun. Kalau bahasa batinnya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu apa batinnya beriman atau tidak. Tapi kalau Islam hakiki adalah Islam lahir batin, batinnya iman, zahirnya iman, eh, baik perbuatan maupun ucapan. Sedangkan kekafiran tadi kaitan ada yang ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan. Tapi pengkapiran itu bersandar kepada ucapan dan perbuatan atau perbuatan saja. Niat atau keyakinan hati tidak ada eh, apa tidak ada campur tangan dalam masalah pengkapiran kecuali kalau diungkapkan oleh ucapan atau perbuatan. Terus eh, yang harus dipahami bahwa amalan itu tidak semua sederajat. Ada yang termasuk aslul iman, ada yang masuk dalam kamal iman al-wajib, ada yang masuk dalam kamal iman al-mustahab. Asul iman, pokok keimanan adalah sesuatu yang bila tidak direalisasikan, maka hilanglah imannya. Orangnya menjadi kafir. Seperti tauhid. Itu asul iman. Orang ketika tidak merealisasikan tauhid maka imannya hilang. Imannya hilang, Islamnya hilang. kufur kepada togut itu adalah termasuk asal iman. Pelanggaran terhadapnya merupakan pengguguran terhadap keimanan. Kemudian eh, ada kamal al-iman al-wajib. Kamal al-iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Yaitu suatu yang bila direalisasikan maka orang tersebut bertambah imannya, bertambah imannya dan bila dilanggar maka mengurangi keimanannya tapi tidak menggugurkan atau membatalkan keimanannya seperti kewajiban-kewajiban yang tidak sampai kepada derajat asal iman, seperti birrul walidain itu adalah wajib. Ya. Ketika itu dirasakan maka menambah keimanan, ketika dilanggar malah haka maka itu mengurangi keimanan. Meninggalkan zina, mencuri, membunuh itu termasuk kamal iman al-wajib bila dilanggar maka pelakunya apa? Eh, pelakunya berkurang imannya, akan tapi tidak keluar dari lingkaran Islam, tidak gugur keimanannya atau keislamannya. Dan ada kamal iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab yang dianjurkan itu yang bila dilaksanakan oleh seorang maka menambah keimanannya, tapi bila tidak dilaksanakan oleh seorang maka tidak apa tidak mengurangi keimanannya akan tetapi kehilangan keutamaan. Seperti ibadah-ibadah yang sifatnya mustahabat, sunnah. Itu kesempurnaan iman yang mustahab. Nah orang bertambah dan berkurang keimanannya di dalam masalah kamal al-iman. Kamal al-iman. Kalau bertambah dalam kamal al-iman al-wajib dan kamal al-iman al-mustahab sedangkan berkurang kaitan dengan masalah kamal iman al-wajib. Jadi amalan tidak tidak sederajat. Jadi ada yang kamal, ada yang asuk asul iman, ada yang kamal iman al-wajib, ada kamal iman al-mustahab. Kemudian e, wal qadrul adna liyasiral mar'u musliman muwahhidan huwa tahqiqut tauhidi zahiran wa batinan wa iqamatus Dan kadar minimal supaya seseorang menjadi orang muslim adalah perealisasian tauhid lahir batin dan mendirikan salat. Kadar minimal seseorang menjadi orang muslim setelah turunnya wajib salat adalah perealisasian tauhid lahir batin dan mendirikan sholat. Ketika orang eh, melakukan memiliki cabang-cabang syariat, dia melakukan ibadah-ibadah yang kaitan dengan syariat, tapi tidak memiliki uh, pokok kadar keimanan yang merupakan kadar minimal untuk menjadi seorang disebut orang muslim, maka cabang-cabang keimanan itu tidak bermanfaat cabang-cabang keimanan itu eh, akan bermanfaat kalau memiliki pokoknya yaitu apa tauhid eh, lahir batin dan mendirikan salat ketika orang umpamanya tidak berbuat syirik tapi dia tidak pernah salat maka hilanglah imannya orang salat tapi dia tidak meninggalkan kemusyrikan tidak merealisikan tauhid maka apa dia juga bukan orang muslim hilang imannya tapi orang banyak melakukan amalan-amalan yang kaitan dengan eh, ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak memiliki tauhid dan tidak juga sholat, maka bukan orang muslim amalannya itu tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan bila dilandasi dengan adanya keimanan yaitu kufur kepada tauhid, iman kepada kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa intabu wa aqamu salata wa atawu zakah fa ikhwanukum fid din bila kalian mendiri uh, e, taubat bila mereka taubat dari syiriknya mendirikan salat dan menunaikan zakat maka mereka adalah ikhwan kalian di dalam din ini. Artinya kalau tidak merealisasikan hal itu bukan ikhwan din. Masalah tauhid adalah masalah yang maklumah fiddin bidarurah. Ulama juga sepakat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ulama salaf maksudnya ulama sahabat. Karena terjadinya perselisihan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak itu dari kalangan mutaakhirin. Kalau sahabat, mereka sepakat orang yang meninggalkan sholat adalah orang kafir. Karena berdasarkan asal quran juga hadis Rasulullah SAW, Bayinar Rajuli, wabayna syirki wal kufri tarkus salah antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Juga uh, sabda Rasulullah SAW al ahdul ladzi baina bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar batas antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Jadi kadar minimal seorang menjadi orang muslim adalah perealisasian tauhid dan mendirikan salat yang lima waktu. Ketika hal ini tidak direalisasikan, maka seorang tersebut bukan orang muslim walaupun dia memiliki cabang-cabang syariat. Karena yang paling pokok adalah tauhid. Cabang-cabang syariat tidak akan manfaat ketika tidak ada pokoknya. Makanya perumpamaan tauhid, salat, dan amalan-amalan yang lain seperti pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada ranting-rantingnya, ada dedaunannya. E, semakin akar, akar semakin dalam menghujam ke bumi, maka pohon pun semakin menjulang ke langit. Dan semakin banyak juga Eh, daun-daun pohon tersebut juga ranting-rantingnya. Semakin mantap keimanan yang ada dalam hati seseorang, maka semakin banyak juga dia melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Bila e, pohon tidak ada akarnya, tidak ada akarnya, maka tidak disebut pohon tidak disebut pohon, dia tumbang. Begitu juga ketika seseorang memiliki sholat, zakat, saum, haji, cabang-cabang syar'iah tapi tidak memiliki tauhid yang merupakan asul iman, maka apa? Gugurlah. Dia bukan orang muslim. Tidak disebut pohon. Walaupun apa ada batangnya, ada rantingnya, dahan-dahannya, ada daunannya tapi tidak ada akarnya pasti tidak akan berdiri. Tidak disebut pohon. Begitu juga seandainya akarnya diklaim ada. Umpamanya akarnya ada tapi tidak ada batangnya ke atas tidak disebut pohon juga. Orang umpamanya mengklaim ada tauhid tapi tidak mendirikan salat, salatnya tidak ada. Maka tidak ada juga apa keislamannya. Sebagaimana pohon tidak disebut pohon kalau apa? Kalau akarnya ada tapi batangnya tidak ada. Karena apa? Rasulullah SAW menyebut apa? Salat sebagai imanuddin. Rasul amal Islam wa amuduhu as-salah. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Tapi ketika eh, pohon, ya pohon ada akarnya, ada batangnya batang pohon yang berdirinya itu. Tapi tidak ada cabang-cabang atau ranting atau ranting e, daunnya. Masih disebut pohon. Masih disebut pohon walaupun kurang. Ada akarnya, ada batangnya ke atas, itu masih disebut pohon. Tapi kalau seandainya tidak ada akar, tidak ada batang, yang ada adalah dahan-dahan Berarti kan sudah berserakan itu tidak disebut pohon lagi, disebut dahan-dahan atau daunnya. Jadi maksudnya eh, eh, perumpamaan antara iman eh, keislaman itu seperti pohon. Akar adalah asal imannya, sedangkan batangnya ini adalah sholatnya, sedangkan dahan-dahan yang besar yang kecil adalah cabang-cabang keimanan yang yang lainnya. Ketika tidak ada akarnya, maka tidak disebut pohon dan tidak akan berdiri sebagai pohon. Ketika tidak ada asal iman, tauhid, maka tidak menjadi muslim. Begitu juga ketika ada akar tapi tidak ada e, batang, maka tidak disebut pohon juga. Ketika ada e, tauhid tapi tidak tidak ada sholat, maka tidak tidak ada keislaman juga. Tapi kalau ada akar, ada batang, namun tidak ada dahan dan tidak ada ranting juga tidak ada daun masih disebut pohon. Seandainya orang e, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, namanya melanggar yang haram, tapi dia masih komitmen dengan tauhid dan mendirikan salat masih disebut sebagai orang muslim walaupun bukan yang sempurna. Itu perumpamaan. Dan semakin e, eh, keislaman seorang ketawahidan seorang asal iman seorang semakin mantap meresap ke dalam hati seorang maka pohon pun akan semakin tinggi, dahannya semakin banyak, ranting-rantingnya semakin banyak, dedaunan juga semakin subur. Artinya ketika seorang semakin mantap keislamannya, maka akan semakin banyak juga amalannya. Semakin banyak juga amalan-amalan yang cabang-cabangnya. Ketika seorang Eh, sedikit melakukan amalan-amalan cabangnya, amalan-amalan yang sifatnya e, selain yang pokok, berarti menunjukkan akar atau asul iman seorang tersebut juga tidak menghujam ke dalam tanah. Jadi e, ini adalah talazum bayna zahir wal batin. Semakin akar menghujam ke bumi, maka semakin banyak dahan dan ranting juga pohon tersebut ketika akarnya eh, apa membusuk maka di atas juga pohon yang di atas juga akan membusuk ketika keimanannya mulai hancur maka akan hancur juga amalan-amalan yang yang lainnya itu sudah menjadi suatu kemestian karena kaidah apa talazum bainal zahir wal batin ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat Fasadal jasadu kullu ala wahiyah al qalbu. Ingatlah dalam jasadnya segumpal daging. Bila ia baik maka baiklah anggota badan yang lainnya. Dan bila ia buruk maka buruklah anggota badan yang yang lainnya. Nah, ini adalah e, kaitan dengan masalah al-iman. al sunnah wal jamaah meyakini iman itu adalah ucapan, keyakinan, ucapan dan amalan. Berbeda dengan orang-orang e, Jahmiyah atau orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah zaman sekarang mereka secara definisi mendefinisikan iman seperti definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman adalah keyakinan, amalan dan ucapan. Tapi kebalikannya dalam masalah kekafiran, praktek takfirnya mereka menggunakan kaidah Jahmiyah mereka hanya menyandarkan bahwa kekafiran itu kaitan dengan masalah hati. Itu adalah kaidah orang-orang Jahmiyah yang dianut oleh banyak kelompok-kelompok zaman sekarang dengan dari yang penting hati saya bersih. Terus dia melakukan melakukan kemungkaran, kemusyrikan, kekafiran. Itu akibat daripada akidah Jahmiyah, akidah e, Murji'ah. dan penilaian terhadap para togut zaman sekarang itu adalah karena sebab apa? Sebab akidah yang berbeda ketika para togut dihukumi muslim itu karena orang berakidah sebagai akidah orang-orang murjiah. Karena mereka menyandarkan kepada keyakinan hati dalam mengkafirkan seseorang. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW menilai orang berdasarkan apa yang ditampakannya Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'a wa inna man akhudhukumul ana bima zahara lana min a'malikum faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'un Allahu yuhasibu alaihi wa man azhara lana su'an lam na'manhu huwa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah maksudnya orang-orang dahulu di e, dinilai itu berdasarkan wahyu dan sesungguhnya wahyu sudah putus dan kami menilai orang berdasarkan apa yang dia tampakkan ke hadapan kami. Barang siapa menampakkan kebaikan, maka kami mempercayainya dan kami merasa nyaman darinya dan kami tidak mengurusi masalah batinnya. Dan barang siapa menampakkan keburukan, maka kami tidak merasa aman darinya dan tidak mempercayainya walaupun mengklaim hatinya hatinya baik. Jadi orang itu dinilai berdasarkan zohir karena zohir itu cerminan daripada hati. Nah, ini mungkin uh, materi pada siang hari ini tentang masalah uh, al-iman menurut ahlus sunnah wal jamaah kaulun wa amalun wa niyatun yang mana orang tidak menjadi muslim mukmin kecuali dengan terkumpulnya tiga hal dan kekafiran juga ada niat ada ucapan kekafiran tapi bedanya dengan iman bahwa kekafiran bisa dengan sebab salah satunya saja baik ucapan saja atau keyakinan atau dengan sebab perbuatan saja akan tapi masalah takfir takfir itu hanya berlandasan kepada ucapan dan perbuatan dan niat itu tidak menjadi tolak ukur penilaian zohir kecuali bila diungkapkan dalam apa perbuatan atau ucapan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Al Bukhari dan Muslim, Inna Allah tajawazali an ummati ma haddasat bihi ampusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Sesungguhnya Allah memaafkan bagiku dari umatku apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka selagi apa? Selagi belum diungkapkan dengan perbuatan atau ucapan.